ada kata yang pantas kita ucapkan pada sore yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang menuju beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Tadi sekitar satu jam yang lalu Ustaz Alfang beliau mengabarkan bahwasanya beliau berhalangan untuk hadir dan minta supaya diisi kajiannya dan beliau minta juga supaya kajiannya tetap ya mengenai tentang surat at-tahrim yang menyifatkan tentang sifat wanita yang salihah atau karakter wanita yang salihah di dalam surat At-Tahrim tersebut. Surat At-Tahrim adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Surat ini memiliki dua nama. Yang pertama adalah surat At-Tahrim dan yang kedua <clears throat> yang kedua adalah suratun Nabi. Yang kedua adalah suratun nabi At-Tahrim atau nama lainnya An-Nabi Para jemaah sekalian Tentunya kita yakini bersama Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan Yang diturunkan kepada sebaik-baik Rasul Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di malam yang terbaik yaitu malam Lailatul Qadar di bulan yang terbaik yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak di kota yang terbaik yaitu kota Mekah dan kota Madinah untuk umat yang terbaik yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat nas Kalian adalah sebaik-baik umat. Maka Al-Qur'an ini diturunkan kepada manusia yang terbaik melalui rasul yang terbaik di bulan yang terbaik, di malam yang terbaik, di kota yang terbaik untuk manusia yang sehingga orang yang sibuk dengan Al-Quran ini maka dia akan menjadi manusia yang terbaik pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi kedudukannya. Namun Nabi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka Al-Quran ini adalah perkataan yang terbaik. Fa'inna inna asdaqal hadithi kitabullah. Perkataan yang paling benar. Bahkan perbandingan firman Allah dengan firman yang lainnya itu perbandingan Allah dengan makhluknya sebagaimana disebutkan oleh sebagian salaf. Maka Al-Quran ini memiliki hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ila Al-Qur'an adalah satu kitab yang diturunkan untuk agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Al-Quran adalah satu kitab yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Mungkin di antara sebagian kaum muslimin ada yang pergi ke sana kemari, naik gunung fulan, masuk gua fulan, mendatangi kuburan fulan, mendatangi pohon fulan demi untuk mencari barokah. Padahal cara-cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan itu merupakan bagian daripada kesyirikan. Karena mencari barokah tidak pada sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai barokah itu masuk ke dalam syirik. Maka sebagian kaum muslimin lupa bahwasanya di tengah-tengah rumah mereka itu terdapat barokah yang namanya Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Qur'an adalah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi ya Muhammad yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an adalah satu kitab yang agung, satu kitab yang mulia yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu maka kita mulai mempelajari tentang isi kandungan dari surat At-Tahrim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy liman tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardata azwajik Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Tabtaghi mardata azwajik? Apakah engkau mencari ridho-ridho istrimu? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi mana penyayang Ayat ini menjadi peringatan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana di dalam sebab turunnya ayat ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Rasulullah SAW mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi diri. Para ulama berselisih tentang apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya tersebut. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya ayat yang pertama ini berkenaan tentang bahwasanya Rasulullah SAW memiliki seorang budak yang beliau gauli. Sementara Aisyah dan Hafsah itu senantiasa berusaha untuk melarangnya. Sehingga Rasulullah SAW mengharapkan untuk dirinya sendiri. Ini pendapat yang pertama sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Ya, ini pendapat yang pertama dari sebab turunnya ayat tersebut bahwasanya Nabi SAW Alaihi Wasallam itu memiliki seorang budak yang beliau gauli dan itu dibolehkan dalam Islam menggauli Kemudian Hafsah dan Aisyah itu senantiasa berusaha untuk Nabi SAW atau agar Nabi SAW meninggalkan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW mengharamkan menggauli budak tersebut untuk dirinya. Maka turunlah ayat tersebut. Ini sebab yang pertama. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat An-Nasai dari Anas bin dengan pengharaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya dari meminum madu, dari meminum madu. Pengharaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirinya agar tidak meminum madu. Ini pendapat yang kedua dari sebab diturunkannya ayat tersebut. Dan pendapat yang kedua ini lebih sahih insyaallah. Pendapat yang kedua ini lebih tepat. Walaupun terkadang sebab turunnya ayat itu terkadang lebih dari satu. Ya. Terkadang sebab turun satu ayat itu lebih dari satu hal. Namun di dalam permasalahan ini Allah Ta'ala itu lebih tepatnya itu hanya satu, tidak bisa bercabang, tidak bisa kita yang berkenaan dengan budak dan berkenaan dengan maju. Ya. Pendapat yang kedua itu berdasarkan hadis riwayat Al Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminum madu di sisi Zainab bin Jahsh. Nah, ini salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saudarinya itu adalah Hamnah bintu Jahsh yang tergelincir ketika tadi satu is yaitu permasalahan yang Aisyah radhiyallahu anha yang diceritakan Allah SWT di surat An-Nur. Nabi SAW pernah meminum madu di sisi Zainab bin Jahsh wayang indaha. Kemudian berdiam di sisi Zainab bin Jahsh. Ya. Berdiam lama di sisi Zainab bin Jahsh. أنا وحفصة على ما دخل عليها له أكلت Maka Aisyah mengatakan saya berencana dengan Hafsah untuk mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika masuk kepada rumah kami. Jadi kalau Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, Aisyah akan mengatakan perkataan ini. Dan jika Nabi SAW lebih dahulu masuk ke rumah Hafsah, maka Hafsah harus mengatakan perkataan ini. Fatakullahu, hendaknya engkau katakan kata manusia. akal tal akal dan mengofir, apakah engkau memakan mengofir? Mengofir itu adalah tumbuhan yang memiliki aroma yang kurang sedap tumbuhan yang memiliki aroma kurang sedap. Namun diperbolehkan. Maka mereka Hafsah dan Aisyah bersepakat kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah mereka untuk mengucapkan apakah engkau memakan maghfir? Sesungguhnya aku menemukan aroma maghfir. Itu yang mereka sepakati. Maka ketika Nabi SAW masuk ke salah satu rumahnya, ya, berkatalah perkataan ini, berkatalah salah seorangnya perkataan, apakah engkau memakan al Sungguhnya aku menemukan Ahmad al Maka Nabi SAW mengatakan, mengatakanlah, tidak, walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash akan tapi saya meminum madu ketika saya bersama Zainab bintu Jahsh. Falan a'udan Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya tidak akan mengulangi lagi. Bahkan dalam riwayat lain ditambahkan sumpah demi Allah saya tidak akan meminum madu lagi. Wa qad la tukhbiri bidzalika ahad. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguh saya telah bersumpah, maka jangan kabarkan kepada yang lainnya. Ya. Ini perkataan Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari. Adapun di dalam riwayat Bukhari yang lain dari jalan Aisyah juga itu ada tambahan karena Rasulullah SAW yuhibbul halwa wal asal. Nabi SAW itu suka makanan yang manis dan madu. suka manis-manisan dan madu. Wakana idan sorfa min al asal dakhala 'ala nisa'i. Dan kalau sudah menyelesaikan salat asar, Nabi SAW itu biasa masuk rumah-rumah istrinya. Itu kebiasaan beliau di waktu asar, menemui istri-istrinya. Ya, sebelum nanti bermalam di salah satu dari istri-istrinya tersebut. Fayadlu min ihdahin. Kemudian beliau mendekati salah satu salah satunya. Maka beliau masuk ke rumahnya Hafsah bintu Umar Fahtabasa aktsar ma kana yahtabis. Kemudian beliau diam di rumahnya Hafsah lebih lama dari diamnya di rumah-rumah yang lain. Ya, beliau bergilir ya ke rumah Hafsah, Aisyah, ya, Zainab terus ya sampai bisnis yang lain selesai. Namun yang paling lama adalah ketika berada di rumahnya Hafsah bintu Umar itu kata Allah, maka saya pun cemburu. Nah, ini biasa. Wanita cemburu. tuan dari. Maka eh, Aisyah ini menanyakan tentang sebab kenapa Rasulullah SAW telat. Kenapa tidak sama waktu. Fakir ini ya. dikatakan kepada Aisyah ahdatlaha imra'atun min qawmiha atau hukata atau hukata asalin telah dihadiahkan kepada Hafsah bin Umar ya sekian daripada madu fasaqat an nabiy sallallahu alaihi wasallam kemudian Hafsah tersebut memberikannya kepada Rasulullah SAW ya dalam bentuk minuman. Jadi madu itu dicampurkan dengan air. Fakultu maka Aisyah mengatakan amawallah lanahtalan demi Allah saya akan ya membuat makan untuk Hafsah. Au lanahtalan saya akan mengadakan satu rencana untuk uh, Nabi SAW. Maka dia mengatakan kepada Saudah bintu Zaman yang salah satu istrinya Saudah bintu Zam'ah. Karena beliau belum kebagian jatah. Ya. Mungkin sebelumnya Hafsah, Aisyah sudah. Kemudian setelahnya akan nanti ke rumah Saudah bintu Zam'ah. Aisyah mengatakan innahu saya minka. Sesungguhnya Rasulullah SAW akan mendatangi rumahmu, kamarmu. Fa dan dana minka akan akal Jika beliau sudah masuk ke rumahmu, katakan kepadanya, apakah engkau sudah makan magofir? Maka niscaya dia akan mengatakan tidak. Ya, katakan kepadanya, sungguhnya aku menemukan aroma itu. Ya. Maka seperti tadi kisahnya sama dengan riwayat Bukhari yang sebelumnya ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan la hajata li fi. Ya. Setelah Nabi SAW berkeliling, bertemu lagi dengan Hafsah, ditawarkan lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, lah fi. Saya sudah tidak mau meminum lagi madu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya riwayat hadis ini yaitu Aisyah itu mengatakan beliau telah mengharamkannya. Ini sebab turunnya ayat tersebut yang kedua dan itu lebih tepat. Allah taala a'lam. Ya, ini biasa ya. Sama wanita cemburu terhadap suaminya yang satu. Itu biasa. Ya, ini cemburunya terhadap madu. Apalagi di zaman sekarang ada madu pahit, ya, ada madu pahit. Bukan hanya ada madu manis di zaman sekarang, bahkan madu pahit pun itu berkenaan dengan sebab turunnya dari ayat ini. Dan ayat ini masih terus bersambung sampai ayat yang kelima, masih dalam satu kisah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, wallahu maulakum wa huwal alim dan sungguh Allah telah memerintahkan, mewajibkan. Ya, di ayat yang keduanya Allah berfirman, "Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum." Dan sungguh Allah telah memerintahkan agar engkau membatalkan sumpahmu itu. Ya, karena ini mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan ini jelas di dalam syariat kita tidak boleh. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu khilaf ketika itu. Dan itu biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilaf sebagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwajah masa terhadap Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau ingin mendakwahi para pembesar Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwajah usang. Ya, karena beliau ketika itu ingin mendakwahi para pembesar Quraisy. Maka turun ayat abasa wa tawalla Anjaahul ja'ahul a'ma dan Demikian juga ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf dan khilaf itu bukan dalam bentuk dosa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam para nabi itu maksum. Tidak mungkin berbuat dosa. Dan itu menurut pendapat ulama yang kuat. Walaupun sebagian ulama mengatakan para nabi itu mungkin berbuat dosa walaupun hanya dosa kecil. Walaupun hanya dosa kecil. Namun Allah alam yang lebih kuat bahwasanya para nabi itu tidak akan berbuat dosa. Dan ketika melakukan kesalahan dan Allah tegur itu bukan berarti kesalahannya dosa. Yang akan tapi itu adalah bentuk satu khilaf yang bagi kita itu hanya perkara yang tidak hilaf tidak ingat. Beda kalau ingat. Karena bahaya ketika Nabi SAW lupa kemudian tidak Allah ingatkan maka dianggap menjadi syariat. Maka ketika Nabi SAW hilaf walaupun dalam perkara yang diperbolehkan ya berwajah musa itu boleh ketika memang ada sebabnya. Namun ketika hal ini berkenaan dengan Nabi SAW maka Allah menegurnya. Ya, maka ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW ketika ada kesalahan langsung ditegur bolak Maka di sini Allah SWT memerintahkan agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam membatalkan sumpahnya. Sumpah untuk tidak akan meminum madu lagi. Wallahu maulakum wa huwal alimul Dan Allah adalah pelindung kalian. Dialah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah SWT melanjutkan wa in asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alayhi arrafa ba'dahu wa arrafa an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim ya. Allah SWT berfirman dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengadakan satu rahasia kepada sebagian istri-istrinya, yaitu perkataan apa tadi? Perkataan bahwasanya beliau sudah mengharamkan madu. Ya, kemudian beliau tadi mengatakan apa? Jangan engkau kabarkan hal ini kepada yang lain. Ya. Falamma فلما bihi wa وأظهره alaihi ba'dahu Namun salah seorang istri yang diberikan kabar tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan terhadap dirinya madu itu sudah bersepakat dengan istrinya yang lain ya antara Hafsah dan Aisyah sudah bersepakat ya, agar mereka mengucapkan ucapan ini kemudian melihat apa reaksi Rasulullah SAW. Maka salah seorang yang itu mengabarkan kepada yang lain. Wa alaih dan Allah perlihatkan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berita yang dikabarkan kepada salah seorang istrinya itu dikabarkan kepada yang lain. Arafa nah, dia mengetahui yang sebagiannya dan menyembunyikan dari sebagian yang lain. Jadi yang dikabarkan kepada ya salah seorang istrinya itu hanya sebagian. Falamma nabba'aha bihi qalat man ambaka hada. Ketika Nabi SAW menggambarkan bahwasanya Allah SWT menggambarkan ini kalian atau engkau sudah membocorkan rahasia, bahwasanya aku sudah mengharamkan madu kenapa kau kabarkan maka wanita tersebut mengatakan siapa yang telah memberikan kabarmu tentang ini qala nabba'ani alimul khabir yang telah mengabarkan tentang hal ini adalah Allah zat yang maha mengetahui lagi maha teliti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ila Allah faqad sabat Jika kalian berdua bertobat kepada Allah, faqad sabat Sungguh hati kalian berdua sudah cenderung untuk berbuat taubat sebelum sudah cenderung untuk ya melakukan suatu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memuji tentang Hafsah dan Aisyah. Ya. Walaupun mereka telah berbuat salah, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tatuba ilallah faqad sabat qulubukum. Jika kalian berdua yaitu Aisyah dan Hafsah bertobat kepada Allah dan hati kalian itu memang sudah cenderung untuk bertobat, cenderung untuk ya, kepada kebenaran, dan jika kalian berdua berniat untuk menyusahkan Rasulullah SAW, sesungguhnya yang akan menjadi pelindung Rasulullah SAW adalah Allah Jibril dan orang-orang yang soleh dari orang-orang yang beriman wal malaikatu ba'da dzalika bahkan sisa-sisa malaikat yang lain akan menjadi penolong bagi Rasulullah SAW. Ini merupakan ancaman bagi Aisyah dan Hafsah. Walaupun keduanya itu tidak akan berbuat hal tersebut. Aisyah dan Hafsah itu tidak akan berbuat sesuatu yang dengan niat mereka itu ingin menyesahkan betul Rasulullah saw Alaihi Di dalam riwayat Ahmad, Ibnu Abbas pernah ditanya atau Ibnu Abbas pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu tentang siapa yang dimaksud dengan intatuba ilallah jika kedua wanita itu bertobat kepada Allah. Terus beliau bertanya. Akhirnya Umar bin Khattab pun menjelaskan ya Wa ajaban laka ya Abbas. Sungguh menakjubkan kau wahai Abbas ya. Wallahi ma sa'altuhu anhu wa lam yaktum. ma sa'altuhu anhu wa lam yaktum. Ya. Itu beliau membenci untuk menyebutkan keburukan anaknya, kesalahan anaknya. Maka beliau pun menggambarkan bahwasannya ayat tersebut berkenaan dengan Hafsah dan Aisyah berkenaan dengan Hafsah dan Aisyah tatuba faqad qulubuhuma wa in tadhahara alayhi fa inna huwa wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da Bahkan Umar mengatakan dalam riwayat yang lain, kunna ma'syar Quraisy qauman naglibun nisa. Kita orang-orang Quraisy adalah orang yang laki-lakinya itu berada di atas wanita ya kedudukannya. Tidak takut dengan wanita. Tidak istri ya, ikatan suami takut istri. Nah, itu orang-orang Quraisy. Falamma qadimna al-Madinah. Namun ketika kami mendatangi Madinah, wajadna qauman taglibuhum nisa'uhum. Kita mendapati ada sebagian orang yang dikalahkan oleh wanita. tawfiqu nisa'una yata'allamna min nisa'ihim. Maka ya perempuan-perempuan kami dari orang-orang Quraisy yang sudah berhijrah ke Madinah tersebut itu mempelajari bagaimana kok bisa mereka mengalahkan suami-suami mereka. ini biasa. Ya. Nah itu hal yang berkenalan dengan ayat yang ke tiga dan keempat. Kita masih belum masuk ke sifat wanita yang solehat yang disebutkan di dalam surat ini. Ya. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan ya mengenai sebab diturunkannya ayat yang setelahnya. Asa rabbuhu in talaqahunna ayyuhdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidatin Sarihan wa Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepada Rasulullah SAW jika dia mentalak istri-istrinya dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka yang mereka memiliki sifat yang pertama muslimat ini sifat yang disebutkan di dalam surat ini muslimat ya yaitu mereka wanita-wanita yang pasrah kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala muslimatin wanita-wanita yang ikhlas muslimat muslimat itu juga masuk ke dalam ikhlas pasrah menyerahkan mempasrahkan agamanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di samping ikhlas juga yaitu pasrah terhadap perintah-perintah Allah swt dan pasrah untuk menjauhi larangannya. Yang kedua mukminat. Yang kedua adalah mukminat. Wanita yang mukmin itu memiliki keimanan yang kuat di dalam menjalankan syariat ini beriman dan kedudukan iman ini lebih tinggi daripada Islam. Orang yang mukmin itu lebih tinggi daripada yang muslim. Orang yang mukminah lebih tinggi daripada yang muslimah. Dikarenakan tidak mungkin seorang dikatakan sebagai mukminah kecuali dia sudah berusaha untuk mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Baru setelah itu dia akan naik ke derajat mukminah. Adapun kalau misalkan dia hanya mengerjakan sebagian syariat Islam namun sebagiannya lagi masih malas. Ya. Dia kalau masalah hijab masya Allah tapi kalau masalah gibah sok susah dia kalau masalah Sholat luar biasa Tapi kalau masalah Jual beli riba susah Pengennya tuh jual beli emas ya eh, bukan jual beli emas tukar tambah emas tukar tambah emas emasnya yang lama sudah jelek kemudian dia nambah uang padahal takarannya masih sama karena jelas di masyarakat kita itu biasanya penjual emas tidak mau menukarkan emasnya yang lebih bagus yang masih baru kecuali jika ditambahkan uang ya. padahal emas dengan emas jika ditukarkan itu harus sama takarannya dan tidak boleh ada penambahan harta mislan bimithin ya dan biadin ya Nabi SAW mengatakan sama takarannya. Secara tunai juga. Tidak cukup sama namun juga harus secara tunai. Namun sebagian kaum muslimah itu masih ada yang suka tukar tambah emas dengan ditambahkan uang. Kalau tanpa ditambahkan uang tidak masalah. Namun di mana sekarang ada toko yang mau tukar tambah emas dengan tanpa ditambahkan uang? Maka solusinya bagaimana? Kalau saya punya emas yang sudah jadul, pengen pakai emas yang baru, ya sudah jual dulu emas yang jadul itu. Walaupun nanti harganya akan berkurang sedikit dan itu lebih selamat bagi agama kita. Itu lebih selamat bagi agama kita. Jadi mukminah dia itu benar-benar tunduk pasrah mengimani terhadap seluruh syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milih oh, ini kayaknya cocok untuk saya saya makan. oh kalau ini aduh ini kayaknya nggak cocok untuk saya saya tinggalkan nah, tidak sedikit. muslimat mukminah sudah dia menjadi seorang Islam kemudian dia naik ke derajat mukminah qanitatin ini sifat yang ketiga. Wanita-wanita yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada suaminya. ini karena berkenaan dengan istri. Walaupun dia juga wajib taat kepada orang tua, namun ini yang khusus bagi para Taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga taat kepada para suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 mensifati tentang siapa sih wanita yang salihah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ya wanita atau istri yang salihah adalah yang taat pada siapa? Pada Allah dan Rasulnya juga kepada suami. Hafizat demikian juga dia memelihara diri Allah ketika suaminya tidak ada dia menjaga dirinya tidak sembarang memasukkan orang ke dalam rumahnya terutama ketika ya, lawan jenis maka Syed Sa'di menjelaskan tentang ayat tersebut Nah, artinya adalah tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada rohnya dan taat kepada suaminya. Karena itulah Allah swt wa taala berfirman fasolihat ya. Wanita-wanita yang soleh adalah wanita yang taat. Kepada siapa? Kepada Allah swt wa taala. Dan di antara perintah Allah adalah mentaati suami-suami hafizah Demikian juga dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ya, bahkan ketika suaminya berpergian, itu beliau atau wanita tersebut senantiasa menjaga diri dan harta suaminya. Itu dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam Taisir Al-Karim Rahman halaman 177. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan juga sifat wanita yang solehah adalah beribad. Wanita yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa itu biasa. Ya, dosa itu biasa ketika seorang berdosa. Karena kita manusia. Tempatnya dosa. Manusia adalah tempatnya dosa. Namun yang masalah adalah ketika seorang tidak bertaubat dari dosa tersebut. Tapi SAW mengatakan kulu bani Adam khata wa khairul khata'in setiap anak ada itu pasti melakukan salah dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang senantiasa bertaubat. Jangan sampai kita menjadi orang yang Allah Swt. firmankan tentang orang-orang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke ya 18 ayat yang ke 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at dan taubat itu tidak berlaku bagi orang yang terus berbuat dosa hatta ila hadara ahadahumul maut qala inni tubtu sampai ketika telah datang kepadanya malaikat pencabut nyawa ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan dia mengatakan ini tubtul an saya akan taubat sekarang maka sudah tidak berlaku taubat ketika itu. Nabi SAW mengatakan malam yuwabir taubat itu senantiasa diterima selama dia belum yuwabir Itu nyawanya berada di kerongkongan kemudian keluarkan suara. Yuwabir itu adalah berasal dari kata gorgoro yang yang artinya suara yang berasal dari kerongkongan ketika nyawa itu dicabut. walalladina yamutuna wahum kufar. Demikian juga taubat itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kekafiran. Ulaika atadna lahum adaban alima. Mereka lah yang kami siapkan bagi mereka adab yang sangat pedih. Dan Allah SWT menjelaskan untuk siapa taubat itu berlaku. Di dalam surat An-Nisa ayat yang sebelumnya di ayat yang ke-17 Allah taala berfirman innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a jahalah. Sungguhnya taubat itu di sisi Allah berlaku bagi orang yang melakukan kesalahan jahalah di atas kejahilan. Maksudnya yaitu dia melakukan kesalahan ya dan dia menjadi orang yang jahil karena kalau dia melakukan kesalahan tanpa dia tahu bahwa itu kesalahan itu tidak dosa oleh karena para ulama menjelaskan bijahalah yaitu seseorang ketika berbuat dosa itu menjadikannya dia jahil walaupun dia orang yang alim orang yang berbuat dosa walaupun dia sebagai alim namun ketika berbuat dosa maka dia ketika itu menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian dia bertobat dalam waktu yang dekat. Ayat mubasyarah. Ya, langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah jelaskan bahwasanya sifat orang yang berlaku baginya tobat adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan itu terus-menerus bertobat. Salah tobat lagi, salah tobat lagi, salah tobat terus. Tidak menyalahkan dirinya kepada dosa. Sebagaimana kalau ada orang yang tenggelam. Pernah lihat orang yang tenggelam ya? Kalau dulu saya pernah, ketika renang saya pikir dekat jaraknya. Ternyata jauh kalau renang di tengah-tengah keram atau lelah kaki saya sudah hampir tenggelam maka bagaimana cara apapun berusaha untuk menyelamatkan diri demikian juga orang yang tenggelam ketika dia di sungai misalkan dia berenang kemudian hampir tenggelam maka dia akan berusaha sebisa mungkin bagaimana bagaimana menyelamatkan dirinya walaupun dia harus mengambil daun-daun rumput dia berpegang kepada daun-daun rumput padahal secara logika Daun rumput itu tidak mungkin menahan beban manusia. Namun ketika dia ingin menyelamatkan dirinya dari kecelakaan, maka dia berusaha untuk melakukan apa saja agar menyelamatkan dirinya. Demikianlah hendaknya kita berinteraksi dengan dosa seperti orang yang hendak tenggelam. Ya, kalaulah orang yang tenggelam itu berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan dirinya, maka kita juga harus demikian terhadap dosa yang kita berusaha sebisa apapun agar kita berlepas dari dosa-dosa tersebut. Demikian juga kita ketika melihat ada orang yang tenggelam, ya tentu kita akan berusaha sebisa mungkin bagaimana kita menyelamatkan orang tersebut. Terlebih kalau orang itu masih saudara dengan kita. Ya. Maka kalau hal ini berlaku di dalam hal lembah dunia maka kita harus bersemangat. Seperti itu pula di dalam lembah jahannam. Jangan sampai ketika kita melihat saudara kita masih berkelima dalam kemaksiatan, kita biarkan saja, ah, masing-masing saja dia dia saya saya. Nah, jangan seperti itu. Sebagaimana kalau kita melihat saudara kita yang hampir tenggelam, kita berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan orang tersebut, maka demikian juga kita harus seperti itu di dalam hal maksiat yang dilakukan oleh saudara-saudara sebisa mungkin bagaimana caranya agar saudara kita tersebut selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Saya ingat saudara saya menemani orang yang hendak sakaratul maut dan alhamdulillah kondisinya baik meninggal dalam kondisi berpikir kepada Allah kemudian datanglah berapa lama saudara-saudara Kemudian dia menyebutkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan orang tersebut. Di antara kebaikannya adalah bapak tersebut memiliki anak-anak yang jauh dari dari rumahnya. Namun setiap hari bapak tersebut menelponi anak-anaknya. Ditelepon setiap selesai subuh. Ditelepon. Sudah sholat belum nak? Sudah. Alhamdulillah. Setiap selesai subuh dilakukan. Gitu. Demikianlah orang yang berusaha menyelamatkan keluarganya dari api berusaha sebisa mungkin bagaimana agar saudaranya tidak terjerumus ke dalam lembah neraka jahanam. Maka di antara sifat wanita yang salihah adalah talibat senantiasa ya dia berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakaru Allah fastaghfiru wa may yaghfiru dzunuba illa wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di dalam surat Al Imran ayat yang ke-135 Allah Subhanahu taala menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat mereka yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan. Itu orang-orang yang jika mereka berbuat fahishah, berbuat buruk, berbuat keji, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri karena hakikatnya dosa itu mendolimi diri sendiri Allah Subhanahu wa taala tidak akan terzalimi dengan dosa-dosa para hambanya. Apa yang dilakukan Zakarullah ketika mereka berbuat dosa, berbuat keji atau mendolimi diri sendiri mereka langsung ingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian mereka memintakan ampun atau meminta ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba Allah. Dan tidak ada zat yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Allah walau dan mereka tidak akan terus-menerus dalam perbuatan dosa dalam kondisi mereka mengetahui akan keharaman dosa tersebut. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Ketika berdosa tidak terus-menerus dalam dosa. Dia ingat Allah kemudian dia beristighfar astagfirullahaladzim. Ya. Dosa saya. Kemudian dia tidak terus-menerus dalam dosa tersebut. Jangan sampai kita seperti orang yang istighfarnya itu hanya di mulutnya. Astagfirullahaladzim. Tapi lanjut lagi. Jangan astagfirullahaladzim. Lanjut lagi. Maka ini jelas. Tidak masuk ke dalam keutamaan di dalam ayat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-100. Dan hikmah dari kita berdosa di antara hikmahnya adalah agar Allah memperlihatkan kepada hambanya tentang sifat al-ghafur, Allah Maha Pengampun. Dari mana kita tahu kalau Allah itu Maha Pengampun? Kecuali dari dosa yang dilakukan Itulah kenapa Allah menjadikan hambanya itu berdosa. Dan di dalam satu riwayat Allah Subhanahu Wa Taala ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Laulah tudziku." Jika kalian belum berdosa, la dhahaballahu bikum. Niscaya Allah akan hilangkan kalian, akan binasakan kalian. Wala jaa'a kaumin yastaghfirun. Wala jaa'a biqaumin yuzimun fa yastaghfirun. Atau kama qala Nabi Kemudian Allah akan datangkan makhluk yang lain yang mereka berdosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah SWT dan Allah mengampuni mereka. Maka makhluk yang berdosa kemudian dia bertobat itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah mau bertobat, Tidak pernah merasa salah. Ya, bisa jadi dia tidak pernah berbuat dosa di hadapan manusia. Namun bisa jadi dia telah melakukan kekurangan di dalam ibadah-ibadahnya yang dia tidak sadar. Maka seorang yang bertobat ketika dia berbuat dosa itu mulia di sisi Allah Subhanahu Oleh karenanya ya terkadang ada satu dosa yang menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Bayangkan satu dosa menjadikan orang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya terkadang ada satu amal soleh yang menjadikan seorang tersungkur di dalam neraka jahanam. Apa sebabnya? Ketika seorang berdosa, kemudian dia menjadikan dosa itu seolah-olah gunung yang akan menimpa dirinya. Senantiasa Dosa tersebut berada di depan matanya. Sehingga dia senantiasa beristighfar kepada Allah SWT dan memperbaiki dirinya. Dan dengan dosa tersebut, Allah SWT menjadikannya masuk ke dalam surga Allah SWT. Sebaliknya, ada sebagian orang yang disebabkan satu amalan yang soleh. Misalkan dia berhasil ya menunjukkan hidayah sunnah kepada Kemudian dia merasa aman dengan itu. Dia berbangga-bangga dengan hal tersebut yang menjadikannya terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga dengan hal itu dia tersungkur di dalam neraka jahanam. Jadi terkadang ada satu amal soleh menjadikan seorang tersungkur di dalam neraka jahanam kapan? Ketika dia ujub dengan amalan soleh tersebut. Ketika dia ujub dengan amalan soleh tersebut. abidatin. Ini sifat yang ke lima yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya surat yang At-Tahrim ayat yang kelima ini. Abidat yaitu wanita-wanita ahli ibadah. Wanita-wanita yang senang beribadah kepada Allah Subhanahu Dan inilah hakikat kita diciptakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah semata-mata kepada tuhan saja. Liya'budun ditafsirkan oleh Ibnu Abbas di Wahidun agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa yaitu salihat. Artinya saimat. Wanita-wanita yang suka berpuasa. Ya. Ini diucapkan oleh Abu Hurairah, Aisyah dan Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan saihat yaitu saimat, wanita-wanita yang berpuasa. Dan adapun Zaid bin Aslam, salah seorang ahli tafsir juga dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan sa'ihat maknanya muhajirah. Yang dimaksud dengan sa'ihat di situ adalah wanita-wanita yang berhijrah. Wanita-wanita yang berhijrah. Dan hijrah itu maknanya luar biasa besar. Bahkan dalam riwayat Muslim orang yang membunuh dirinya itu diampuni dikarenakan hijrahnya kepada atau kepada nabinya itu di kota Madinah. Hijrah adalah kabarnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyibati wa Ya, baik itu wanita-wanita yang thayyibah sudah menikah atau wanita-wanita yang belum menikah. Bisa jadi Allah swt akan menikahkan Rasulullah SAW wanita yang lebih baik dari istrinya yang mereka adalah muslimat, mukminat, wanita, taibat, abidat, saihat, sayibat, Baik itu yang sayib baik itu yang sudah menikah itu janda wa abakar atau wanita-wanita yang masih perawan ya itu yang berkenaan dengan ayat yang bersama kita bahwasanya di antara sifat wanita itu yang salah adalah yang ayat tersebut. Saya tambahkan dari yang lain di luar ayat tersebut mengenai keutamaan wanita salihah. Di dalam riwayat Muslim nomor 1467, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia ya mata'un, wa khairu mata dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu seluruhnya perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ini ungkapan yang luar biasa ketika wanita itu adalah soleh. Dia menjadi sebaik-baik perhiasan dunia. Ya. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khubiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tin. Dijadikan kecintaanku terhadap dunia kalian adalah wanita dan parfum. Ini perkara yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari dunia kita ini. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal min nisa tidak ada satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki sepeninggalku melebihi wanita. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Bani Israel itu hancur disebabkan oleh fitnah wanita. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian terhadap dunia dan bertakwalah kalian terhadap wanita. Kita lihat. Kita tahu bahwasanya wanita itu bagian daripada dunia. Namun di saking Nabi SAW ingin menjelaskan akan besarnya fitnahnya wanita, itu Nabi SAW mengatakan kita pun dunia wanita pun isa. Bertakwalah kalian terhadap dunia dan bertakwalah kalian terhadap wanita. Padahal wanita itu bagian daripada dunia. Namun ketika besar ujian wanita itu, maka Nabi SAW mengkhususkan tentang wanita ini. Sebaliknya, ketika wanita itu menjadi wanita yang salihah, maka dia akan menjadi khairu mata'iha al Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Baik, berapa menit lagi? 6 menit. Hai. Saya akan sebutkan sifat-sifat istri yang solehah yang dari berbagai macam dalil. Ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat wanita yang solehah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya hanya untuk Allah, menserahkan hidupnya dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tauhid. Yang kedua adalah tunduk kepada perintah Allah dan istiqomah di dalamnya. Tunduk di dalam perintah Allah dan istiqomah di dalam perintah tersebut dengan banyak melakukan sholat, siap, sedekah dan yang lainnya. Membenarkan seluruh apa yang diperintahkan. Yang ketiga, menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan sifat-sifat yang rendah. Menghindarkan sifat-sifat yang rendah sifat-sifat yang rendah. Kemudian yang ke yang keempat ini berkenaan dengan suami yaitu selalu berpenampilan baik di hadapan suaminya selalu berpenampilan baik di hadapan suaminya. Tidak seperti kucing dapur ketika berada di hadapan suaminya. Lusuh, aroma bawang, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 1417 dan Syekh Mukbil mengatakan di dalam kitab Al-Jami' Sahih hadis ini sahih. Nabi SAW mengatakan ala ukhbiruka bi khairi ma yaqnizul mar'u al-mar'atu salihah. Maukah saya tunjukkan kepada sesuatu yang paling baik dari perbendaharaan kalian? Perbendaharaan salah seorang di antara kalian. Apa itu? al maratul Salihah. Wanita yang soleh. Itu adalah sebaik-baik harta, sebaik-baik hal yang wajib kita jaga. Apa sifatnya? Iza nawara ilaiha sarrathu. Itu wanita yang jika suaminya melihat kepadanya menjadikannya senang. Wa idza amaraha ata'athu. Dan jika suaminya memerintahkan dia menuruti perintahnya. Wa idza waba'atha hafizathu. Dan jika suaminya sedang pergi, dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Kemudian sifat yang ke lima yaitu pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suatu pandai mensyukuri kebaikan dan pemberian suatu ya. Hadisnya terkenal ya tentang murid nah, Saya diperlihatkan buat neraka. Faro'aitu Faroa ahliha nisa. Nabi SAW mengatakan dan saya melihat kebanyakan penduduknya adalah perempuan yang furna mereka itu kufur. Maka para sahabat berkata, yang furna bila apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW menjawab, yang furna al-ashir wa yang furna al-insan. Mereka kufur kepada suaminya, ya kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 900 tujuh. Yang ke tujuh. Namun sebelum yang ketujuh mungkin saya sebutkan juga hadis yang lain. La yanzurullahu ila imra'atin la taskur biha wa la tastaghni anhu. Dan riwayat An-Nasa'i dan hadisnya sahih di dalam kitab Silsilah hadis Sahihah Allah tidak akan melihat kepada perempuan la tasmuru zawjiha yang tidak bersyukur kepada suaminya wahyalah la padahal suaminya itu tidak membutuhkan istri ya maksudnya apa suaminya itu bisa hidup tanpa istrinya bisa dia berjalan hidup sendiri namun istrinya itu tidak bersyukur kepada suaminya kemudian yang keenam yaitu ya bersegera memenuhi ajakan suami ya untuk memenuhi hasratnya dan tidak menolaknya kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Demikian juga tidak menjauhi tempat tidur suaminya. Ya, karena ia takut terhadap sabda Rasulullah SAW, nadi nafsi biadi ma min rojulin yad'u ra'atahu illa firashihi fatahba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaihi hatta yarda anha demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri enggan tidak mau memenuhi ajakan suaminya apa hasilnya illa kana alladhi fis sama' sakhitan alaiha kecuali zat yang berada di langit itu Allah Taala akan murka terhadapnya hatta yarda sampai suaminya rida terhadapnya. Dan maka ya seorang wanita itu hendaknya berusaha memenuhi hal-hal yang barusan kita sebutkan ya sehingga dia dapat ke dalam keutamaan tentang wanita-wanita yang soleh. waktunya sudah habis. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum